dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau memasuki pembahasan baru yang ada di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yaitu pembahasan mengenai af'al muqarabah fi'il-fi'il yang memiliki makna dekat atau juga hampir maka mulai bait yang ke-164 ini pembahasannya adalah mengenai af'alul muqarabah. Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-164 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudari'in lihadaini khobar. Kada dan asa itu amalannya seperti kana. Artinya kada dan asa itu memiliki fungsi seperti kana yang merofakkan isim dan menosobkan khobar. Kemudian lakin nadar ghairu mudari'in lihadaini khobar. Akan tetapi jarang ditemui khobar bagi keduanya, yaitu khobar bagi kada dan asa, itu berupa sesuatu yang bukan mudari'. Artinya apa? Artinya mayoritas dari khobar bagi kada dan asa itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Jadi bait ini membahas mengenai af'alul muqarabah. Di sini yang disebutkan adalah kada dan asa. Di mana khobar bagi kada dan asa itu jarang yang berupa fiil yang bukan atau jarang yang berupa jumlah yang bukan fiil mudhari'. Atau mudahnya mayoritas dari khobar bagi kada dan asa itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu memberikan judul untuk bait yang ke-164 ini yaitu amaluha wa syurutuha yaitu amalan dari fiil-fiil muqarabah dan syarat-syarat yang ada bagi fiil-fiil muqarabah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, Hadal qismu thani minal af'alin nasikhati. Ini adalah jenis yang kedua dari fi'il-fi'il yang nasikh. Sebelumnya kita membahas mengenai kana dan saudari-saudarinya. Kemudian ini adalah jenis yang kedua dari fi'il-fi'il yang nasikh yang mengubah status mubtada dan khobar menjadi isim nasikh dan khobar nasikh. Wahia thalathatu aqsamin. Dan fiil-fiil yang masuk ke dalam golongan ini, masuk dalam jenis yang kedua dari af'alun nasikh, itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Jadi golongan kedua, golongan yang pertama dulu adalah Kana dan saudari-saudarinya. Golongan yang kedua ini itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Al-awwalu, macam yang pertama, af'alul muqorobati. yaitu fi'il-fi'il muqorobah. Apa itu af'alul muqorobah? wahiyama wudi'a littalalati ala qurbi wuqu'il khobari. Af'alul muqarabah itu adalah sesuatu yang diletakkan untuk menunjukkan dekatnya terjadinya khobar. Artinya fi'il muqarabah ini itu digunakan untuk menunjukkan bahwa khobar dari fi'il muqorobah tersebut itu sebentar lagi akan terjadi. Ya, hampir terjadi. Apa saja fi'il-fi'il yang masuk ke dalam golongan yang pertama ini? Wahia, kada, wakaroba, wa ausyaka. Kada, wakaroba, wa ausyaka. Maka fi'il-fi'il atau ketiga fiil ini, kaidah karoba dan ausyaka, itu masuk dalam golongan pertama yaitu af'alul muqarabati. Nahwu, contoh penggunaannya itu adalah kadathamaru yatibu. Kadathamaru yatibu. Buah tersebut itu hampir manis atau hampir masak. Maka di sini menunjukkan bahwa kada ini itu isim keadanya adalah athamaru dan khobar keadanya adalah jumlah fi'liyah yatibu. Maka ini menunjukkan bahwa yatibu ini, masaknya buah ini, itu kurbin. Ya kurbun, sudah hampir terjadi. Artinya buah-buahan tersebut hampir masak. Ini adalah golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, athani, itu apa? Af'alur roja'i. Ya, yang masuk golongan kedua adalah af'alur roja'i. Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna roja, harapan. Atau apa itu af'alur roja? wahiyya ma wudi'a lidalalati ala roja'i wuku'il khobari. Yaitu fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan harapan terjadinya khobar. Artinya, kalau misalnya ada fi'il roja, kemudian ada isimnya, kemudian ada khobarnya, maka khobarnya itu, itu adalah sesuatu yang diharapkan terjadi. Apa saja af'alur roja? Wahia, asa, waharo, wakhlaulaqa asa, waharo, wakhlaulaqa. Yang masuk dalam af'alur roja itu adalah asa, kemudian haro, dan ikhlaulako. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ta'ti asa littaroji. Asa itu datang dengan membawa makna taroji, apa itu taroji wahua huwa talabus mahbubi. Yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai. Itu adalah taroji Wa ta'ti lil ishfaqi. Namun asa itu selain datang dengan makna taroji itu juga datang dengan makna ishfaq. Apa itu ishfaq? wahua huwa tawakku'ul amril makhufi yaitu tawakku, ya, mengantisipasi sesuatu yang ditakutkan. Artinya mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak disukai. Jadi takut sesuatu itu akan terjadi, kemudian mengantisipasi. Maka kita melihat di sini asa itu memiliki makna taroji, yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai, dan juga isfak, yaitu mengharapkan, eh maaf, mengantisipasi sesuatu yang tidak disukai, yang ditakuti. Wa minhu qawluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrohu syai'aw wa huwa khairul lakum." dan boleh jadi ya engkau membenci atau kalian membenci sesuatu padahal dia sangat baik bagi kalian. Maka di sini asa di sini itu bermakna isfaq yaitu mengantisipasi sesuatu yang tidak disukai. Qalahu Abu Hayyana fil bahril muhiti. Ini dikatakan oleh Abu Hayyan rahimahullahu taala dalam tafsir beliau yaitu Al-Bahrul Muhyat. Wasti'amaluha littaraji akfaru min isti'maliha lil ishfaqi. Dan penggunaan asa sebagai taroji, yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai, itu lebih banyak daripada pengguna penggunaannya dengan makna ishfaq, yaitu mengantisipasi sesuatu yang tidak disukai. Fil Qur'ani wa fi kalamil Arabi, baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim atau juga dalam ucapan orang Arab. Maka mayoritas itu digunakan dengan makna taroji, yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai. Kemudian kita kembali ke atas. Nahwu, contoh dari penggunaan af'alur roja itu adalah asal amnu an yaduma. Asal amnu an yaduma. Semoga keamanan itu akan tetap ada seterusnya. Maka di sini kita melihat asa, kemudian isim asanya adalah al-amnu, ya marfu, Kemudian khobar asalnya itu adalah an yaduma. Dan di sini kita melihat juga sama fi'il mudhari'. Afalithu yang ketiga, golongan yang ketiga dari jenis yang kedua, ya kan al-qismu itu ada salah satu aqsam. Itu yang pertama al eh, af'alul muqarabah, yang kedua af'alur roja. Nah, kemudian yang ketiga adalah af'alus syuru'i. Ya, af'alus syuru'i. Yaitu apa? Apa itu af'alus syuru'? Wahia ma wudi'a lidalalati 'ala syuru'i fil khabari. Af'alus syuru' itu adalah fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan bahwa khobar itu akan dimulai atau menunjukkan akan mulainya khobar. Jadi af'alus syura' itu menunjukkan sesuatu yang dimulai. Wahiyya kathirotun. Dan af'alus syura' itu ada banyak. Minha di antara af'alus syura' itu adalah ja'ala. Ya, ja'ala. Kemudian wa tofiqo. Kemudian tofiqo. Wa akhoda. Kemudian akhoda. Wa aliqo. Kemudian aliqo wa ansya'a, kemudian ansya'a, wa habba, kemudian habba, wa syara'a, kemudian syara'a, wa ghairuha. Maka ini semua itu memiliki makna asyru Artinya mulai. Nahwu contohnya, contoh dari af'alus syuru' syara'al khatibu yatakallamu syara'al khatibu yatakallamu. Khatib tersebut mulai berbicara. Maka di sini kita melihat al-khatibu itu adalah isim syara'a. Dia marfu. Kemudian mana khobarnya? Itu adalah jumlah fi'liyah yatakallamu. Yang itu kembali fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Kemudian walam yarid fil Qur'ani min af'ali hadzal babi illa kada madiyan wa mudari'an wa asa wa tafiqa. Ya, walam yarid fil Qur'ani min af'ali hadzal babi dan tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim dari fiil-fiil yang dibahas dalam bab ini illa kada ya kecuali kada Maudian wa mudhari'an, baik dalam bentuk maudhi dan mudhari'. Wa asa dan juga asa wa tafiqa dan juga tafiqa. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim itu hanya ada tiga ini, yaitu kada dalam bentuk maudhi dan mudhari'. Ini tadi golongan pertama af'alul muqarabah Kemudian asa, ini golongan kedua, af'alur roja. Kemudian tofiqo, ini masuk golongan ketiga yaitu af'alus syuruk. Kama sayati insya'allahu, sebagaimana yang akan datang nanti insya'allahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, وَتَسْمِيَتُهَا بِأَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ min Babit Taglibi. Dan penamaan seluruh golongan ini, ketiga golongan ini dengan af'alul muqarabah, itu min babit taghlib karena menunjukkan yang dominan. Kita lihat tadi sebetulnya ada tiga macam, af'alul muqarabah, af'alur roja, dan af'alus syuruk. yang ini memiliki makna yang berbeda-beda. Namun dalam pembahasan biasanya ketiga golongan ini itu dimasukkan dalam satu nama. Ya, tasmiyahnya apa penamaannya adalah af'alul muqarabah. Kenapa? Ini min babit taglibi. Ini masuk dalam bab dominasi. Ya, karena ada yang dominan, yang dominan adalah muqarabah, maka ini dinamakan af'alul muqarabah. Fagullibal ba'du. Maka sebagiannya itu mendominasi. Berarti yang mana? Yang af'alul muqorobah itulah yang mendominasi. Ya, mengapa didominasikan? Li syuhratihi. Karena itu yang lebih terkenal. Wa kathrati wuku'ihi 'alal baqi. Dan juga af'alul muqorobah itu lebih banyak dapat ditemui di dalam kalamul Arab dibandingkan yang lainnya, yang keduanya, yaitu af'alur roja dan af'alus syuruk. Kemudian kita lanjutkan fahadihil af'alul madhkuratu tarfa'ul mubtada'a wa yakunu laha. Maka fiil-fiil yang disebutkan tadi, fiil-fiil muqarabah dengan ketiga golongannya tadi, itu merofakkan mubtada dan menjadi isim bagi af'alul muqarabah. Jadi tadinya mubtada' dan khobar, kemudian mubtada'nya menjadi marfu, kemudian diubah menjadi namanya menjadi isim bagi af'alul muqorobah. Wa khobaruhu khobaron laha fi mahalli nasbin. Dan jadilah khobar dari jumlah ismiyah tadi, itu menjadi khobar bagi af'alul muqorobah. Fi mahalli nasbin, yang menempati kedudukan nasab. Kenapa tidak menjadi mansub saja tetapi menggunakan i'rab mahal? Illa annahu la yakunu fi hadzal babi illa jumlatan. Ya bagaimanapun dalam bab ini itu khobarnya itu selalu berupa jumlah. Ya, tidaklah khobar dalam bab ini melainkan hanya dalam bentuk jumlah. Karena itu i'rabnya bukan i'rab mansub seperti itu namun fi mahalli nasbin. Ya, jumlah tersebut itu menempati kedudukan nasab. Kemudian kita lanjutkan wa yushtaratu fi khabari af'ali hadzal babi an yakuna jumlatan fi'liyatan dan disyaratkan bagi khobar untuk fi'il-fi'il dalam bab ini, yaitu fi'af'alul muqarabah, itu khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Ya, disyaratkan. Disyaratkan khobarnya itu harus berupa jumlah fi'liyah. Fi'luha mudari'un dan fiilnya adalah fiil yang mudhari'. Ya, tadi dikatakan mayoritas itu fiilnya adalah fiil mudhari' kama marra fil amthilati sebagaimana yang telah berlalu dalam contoh-contoh. Tadi baik dalam contoh af'alul muqarabah, kemudian af'alur roja, kemudian af'alus syuru' itu semua khobarnya berupa fi'il mudhari'. Wa qad jaa'a Dan sungguh khobar dari af'alul muqorobah itu juga ada yang datang berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il maudhi. Berarti ada, walaupun tadi dikatakan nadar, ya, sedikit. Tetapi ada. Kama fi sahihil Bukhari. Dan itu dapat kita temui di dalam sahih al-Bukhari. Jadi ini ada dalam hadith. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bahwasanya beliau berkata Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa Maka mulailah ya seorang lelaki jika dia tidak mampu untuk keluar atau mudahnya tidak dapat hadir, arsala rasulan liyan huwa. Maka dia akan mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Maka di sini ada ja'ala. Ya, ja'ala kemudian isim ja'alanya adalah ar-rajulu. Isim ja'alanya adalah ar-rajulu. Kemudian mana khobar ja'alanya? Nah, di sini dikatakan fi'il maudi, berarti yang arsala. Kita lihat penjelasan mengenai i'rab dari hadis ini. Nah, hadis ini ai an-nida'u 'alas sofa. Hadis ini menjelaskan mengenai an-nida ala safa yaitu seruan ya seruan yang dilakukan oleh Rasulullah saw alaihi wasallam di atas bukit sofa lamma nazala qauluhu ta'ala ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-safa. Ya, kemudian setelah ayat tersebut turun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke bukit Safa Wanada, kemudian beliau menyeru, Ya Bani Fihrin. Ya, ya Bani Fihrin. Wahai Bani Fihrin. Ya, ila akhirihi, dan seterusnya. Karena ada beberapa kabilah yang disebutkan. Faqala bin Abbasin dhalika. Ya maka hadis ini itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Unzur Fathul Bari. Ini dapat dilihat di kitab Fathul Bari. Ini merupakan syarah dari Sahih Bukhari. As-Safhat maaf Al-Mujallad pada uh, jilid yang ke-8 Safhata wahidin wa khamsimi'atin pada halaman 501. Wa syawahidu tawdihi wa tashihi libni malikin. Dan juga keterangan yang senada dapat dilihat di kitab Syawahidut Tawdiyah wa Tashih buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Safhata famanin wa saba'i safhata thamanin wa sab'ina pada halaman 78. Fal khobaru jumlatu arsala. Maka khobarnya tadi, kan kalau kita ingat, faja'ala rojulu rajulu idza lam yastati'an yakhruja arsala rasulan. Maka jumlah arsala rasulan tersebut itu menjadi khobar bagi ja'ala. Wa idza mansubatun jawabiha Dan idza dan juga jawabnya itu mansub. Fahiya muakhkharatun fit taqdiri anil amili. Dan maka idza dan seterusnya yaitu idza lam yastati' an yakhruja itu muakhkharatun fit taqdiri anil amili. Secara takdirnya itu diakhirkan dari amilnya. Ya, secara takdir itu diletakkan di akhir dari amil. Artinya apa? Takdirnya itu adalah arsala rasulan idza lam yastati' an yakhruja. Jadi takdirnya faja'al rajulu arsala rasulan idza lam yastati' an yakhruja. Ya, secara takdirnya itu diakhirkan dari amilnya wa huwal fi'lu arsala. Yaitu amilnya adalah fi'il arsala. Naqalahus naqalahus sabbanu an ibni Hisyamin. Ya, keterangan ini itu dinukilkan oleh As-Sabban, ya, kemungkinan dalam kitab Hasyiah As-Sabban, Syarah Ashmuni, eh, syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menukilkannya dari Ibnu Hisham. Mengapa harus ditakdirkan seperti itu? Wasiyakul kalami yaqtadi an yakunal khobaru jumlata idha. Karena kalau kita melihat susunan jumlahnya saja, susunan tersebut itu menuntut bahwa yang menjadi khobar ja'ala itu adalah idha. Ya, sambil kita lihat di atas, ya kita kembali ke atas. Nah, kalau kita lihat dari susunannya, faja'ala rajulu idza lam yastati'. Kalau kita melihat susunannya saja, maka susunannya menuntut yang menjadi khobar ja'ala adalah idza. Padahal khobarnya adalah arsala. Maka idza lam yastati' an yakhruja itu ditakdirkan terletak setelah arsala. Dan arsala adalah amilnya. Kemudian kita lanjutkan wa nadara maji'ul khabarisman ba'da asa wa kada. Dan jarang ya jarang terjadi ya jarang ditemui datangnya khobar berupa isim. Ya, jadi ada khobar yang berupa isim namun jarang terjadi, jarang ditemui. Ya, jadi setelah asa dan kada itu ada khobar yang berupa isim walaupun jarang ditemui. Kaqauli syairi. Contohnya adalah ucapan seorang penyair. Akthar tafil adli mulihan daiman, la tukthiron inni asaitu so'iman. Ya, akthar tafil adli mulihan daiman, la tukthiron inni asaitu so'iman engkau banyak mencela secara terus-menerus. Ya la tukfiran, janganlah engkau memperbanyak celaan ini asa itu so iman. Sesungguhnya aku berharap aku dalam keadaan berpuasa. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Apa yang dimaksud dengan al-adlu tadi itu adalah al-malamatu, yaitu cacian. Mulihan itu adalah halun. Ya, mulihan itu mansub karena kedudukannya sebagai hal. Ya, karena akharta fil adli mulihan daiman. Ya, engkau mencelanya itu dalam keadaan ya sangat banyak dan terus menerus. Apa makna dari mulihan? Minal ilhahi ay al-ikthari. Ya, al-ilhahi adalah al ikfar. Di antara makna dari al-ilhah al, itu adalah al-ikthar, al-iktharu. Ya, min, al ilhahi ay al-iktharu. Yaitu al-ikthar, memperbanyak. Daiman sifatun lahu. Daiman adalah sifat bagi mulihan. So iman khobaru asa mansubun. Nah ini syahidnya. Ya, iman itu khobar asa yang mansub. Dan kita lihat tadi asa itu so iman. Ya, so iman itu khobar asa yang mansub. Tadi kan dikatakan ya, harus berupa jumlah fi'liyah dan mayoritas berupa jumlah fi'liyah yang mudor, mudhari'. Namun ternyata ada ya, ternyata ada yang berupa isim yaitu syair ini. Waqala Ibnu Hisyamin dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala beliau mengatakan Inna asahuna fi'lun tamun. Ya, sesungguhnya asa yang ada dalam syair ini itu bukan fi'il naqis. Ya, tetapi fi'il yang tam. Fa'iluhu ta fa'iluhu ta'ul mutakallimi. Fa'il dari asa itu itu adalah tak yang ada pada tu ya, tak mutakallim. Kemudian waso iman khobarun lika likanal fati ma'asmiha. Ya, sedangkan so iman kemudian jadi apa kalau asa itu itu fiil yang tam. Nah, so iman ternyata adalah khobar bagi kana yang dihapus bersama isimnya. Artinya isimnya juga dihapus. Wa maka takdir dari syair tadi Inni rojautu an aku naso iman ala hatti qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya berharap bahwa saya dalam keadaan berpuasa. Ala hatti qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul inni sha'imun." imun. Maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini hadis yang membahas mengenai sikap yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa ketika ada seseorang yang, yang menghinanya atau mencelanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian eh, memerintahkan untuk menjawab ini saimun. Maka syair tadi itu menunjukkan bahwa ketika ada orang yang sedang mencelanya, dia itu berharap dalam keadaan berpuasa supaya dapat mengatakan ini so Wa qawlihi dan juga ucapan seorang penyair fa ubatu ila fahmin wa ma kittu aiban maka saya kembali kepada faham, ini nama kabilah, ya kepada kabilah faham, dan hampir saja saya tidak dapat pulang. Wa kam mithliha faraqtuha wahia tasfiru. Ya, wa kam mithliha faraqtuha. Dan betapa banyaknya uh, yang serupa dengan kabilah faham ini yang aku tinggalkan. Wahia tasfiru. Ya, kemudian dia itu ya, menyesali kepergianku. Atau kita lihat catatan kaki terkait dalam dengan syair ini. fa ubetu ya maks, makna dari ubetu adalah, makna dari fa ubetu itu adalah e, eh, tu. Ya, maknanya adalah rojak tuh fahmin, kemudian fahmin yang ada dalam syair tersebut adalah qabilatun. Itu merupakan nama kabilah. Tasfiru dan makna dari tasfiru, asafu ala iflati minha. Jadi tasfiru itu maksudnya adalah menyesali kepergianku dari tempat tersebut atau dari kabilah tersebut wa qauluhu dan ucapan dari penyair tersebut wa kam mithliha ada wa kam mithliha kam khobariyatun kam yang ada pada kam mithliha adalah kam khobariyah bimakna kathirin kam di sini bermakna banyak ya betapa banyaknya dan kam ini adalah mubtadaun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in itu adalah mubtada yang mabni dengan sukun, yang menempati kedudukan rofa. Wa mithliha, ya, tadi dibaca mithliha, ya, kasroh, majrur. Sebagai apa? Tamyizun majrurun, yaitu tamyiz yang majrur. Wa mudhafun ilaihi, dan mudhaf ilaihinya adalah ha tadi. Faraqtuha, dan jumlah faraqtuha Al-jumlatu khobarul mubtada'i kam. Ya, tuha itu adalah jumlah yang menempati kedudukan khobar mubtada. Mubtada'nya adalah kam. Kita kembali ke atas. Waha, e, berarti tadi yang menjadi e, syahidnya itu adalah wama kitu aiban. Ya, wama kitu aiban. Maka di sini isim keadanya itu adalah tak. Nah, mana khobar keadanya atau khobar kitunya itu adalah aiban. Dan ini berupa isim, bukan berupa jumlah. Ya, ini adalah syahid dari kedua syair ini. Yang tadi pertama adalah asaitu so iman, kemudian ini makitu aiban. Jadi so iman itu isim, aiban juga isim. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kakana kada ila akhirihi. Ya, kada itu seperti kana dan seterusnya. Ai inna kada wa asa mithlu kana fil amali. Jadi maksudnya adalah Sesungguhnya kada dan asa itu serupa dengan kana dalam amalannya. Ya artinya merofakkan mubtada menjadi isim, kemudian menasobkan khobar menjadi khobarnya. Wa adamil istighna'i bil marfu'i. Dan kenapa dan asa itu serupa dengan kana? Karena <clears throat> sama-sama tidak cukup dengan isim marfu setelahnya. Ya, tidak uh, tidak cukup dengan isim marfu setelahnya. Perlu ada isim mansub sebagai khobarnya. Ya, dari sisi ini kada dan asa itu serupa dengan kana. La mutlakon akan tetapi keserupaannya itu tidak mutlak ya tidak sama tidak mutlak sama dengan kana bidali lima ba'dahu Ya, yang menjadi dalil adalah syair setelahnya. Kan ada lakin nadar <clears throat> ghairu mudari'in lihadaini khobar. Kan kakana kada wa'asa lakin nadar ghairu mudari'in lihadaini khobar. Maka tidak mutlak ada dalil setelahnya yaitu lakin nadara ghairu mudari'in lihadaini khobar. Kemudian waqad nadara ghairul mudhari'i khabaron lihadaini. Dan jarang khobar bagi keduanya yaitu kada dan asa itu berupa sesuatu yang bukan mudhari'. Artinya apa? Mayoritas khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Wal makna dan maknanya annamaji al-khobari ghairu jumlatin mudhari uh, atau anna maji al khobari ghairu jumlatin mudhari'iyyatin nadirun. Ya anna maji al khobari ghairu jumlat atau ghairi ya. Anna maji al khobari ghairi jumlatin mudhari'iyyatin nadirun wa qalilun jiddan. Ya, maksudnya adalah bahwa datangnya khobar bagi kada dan asa yang berupa bukan berupa jumlah fi'liyah yang mudhari' itu sangat jarang dan sangat sedikit. Ya, artinya mayoritas itu berupa jumlah fi'liyah yang mudhari'ah, mudhari'iyah. Wal muradu bi ghairil mudhari'i dan yang dimaksud dengan khobar yang bukan berupa mudhari' itu adalah alismu. Ya, contohnya adalah isim Kama takot dama, sebagaimana yang telah berlalu di atas tadi. Ada asa itu so iman dan makitu aiban. Itu sangat jarang. Wa idha kana nadiron fala tasihhu muhakatuhu. Ya, maka jika isim sebagai khobar itu sangat jarang, ya isim sebagai khobar kada dan asa itu sangat jarang, fala tasihhu muhakatuhu maka tidak boleh ya disamakan. Ya, tidak boleh ditirukan, disamakan atau mudahnya dijadikan kias. Ya, karena sangat jarang jangan dijadikan kias. Ya, bal yaqtafsiru fihi 'ala sama'i. Ya, bahkan itu cukup dibatasi, dicukupkan dengan sama saja. Artinya apa yang diucapkan dalam syair atau orang Arab terdahulu, yaitu saja yang kita anggap ada. Tidak perlu kemudian kita membuat kias bahwa, oh karena ada ini, kemudian kita boleh mendatangkan khobar asa dan keada berupa isim. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-165. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Ya. Dan keadaan khobar asa yang tanpa an itu sangat jarang. Ya, artinya mayoritas khobar bagi asa itu adaannya. Ya, tadi kan juga contohnya adalah asal amnu an yaduma. Karena mayoritas seperti itu. Mayoritas khobar bagi asa itu fi'il mudoriknya kemasukan an. Maka wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Maka keadaan khobar asa, ya, yang tanpa an itu sangat jarang. Wa kadal amru fihi ukisa. Sedangkan untuk kada itu perkaranya itu kebalikannya dalam hal ini. Artinya apa? Mayoritas khobar kada itu tanpa an. Ya, kalau ada yang datang dengan an itu sangat jarang. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul untuk bait yang ke-165 ini yaitu Hukmu Qatiranil Khabari bi an ba'da asa wa kada. Ya Hukmu Qatiranil Khabari bi an ba'da asa wa kada. Yaitu hukum ah, mudahnya ya bersambungnya khobar dengan an setelah asa dan kada. Ya, jadi fiilnya khobar yang berupa jumlah fi'liyah yang fiil mudhari itu itu bersambung dengan an, nah, hukumnya itu dibahas di sini. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan lamma kana khabaru hadhil af'ali jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Ya, maka ketika ya ketika uh, eh, khobar dari fi'il-fi'il ini, dalam hal ini adalah asa dan kada, itu adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Nasaba bayanu hukmi tisali hadal mudhari'i bi anil masdariyati. Ya, jadi nasaba bayanu hukmi tisali hadal mudhari'i bi anil masdariyati. Maka menjadi sesuai pembahasan hukum bersambungnya fi'il mudhari' ini dengan an masdariyah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Idza qulta ya jika engkau mengatakan asal ghaniyu an yabdzula. Asal ghaniyu an yabdzula. Semoga orang kaya tersebut itu dapat memberi. Fa'an wa ma dakhalat alaihi, maka an dan yang masuk ke dalamnya, yaitu yabadhula, maka an dan yabadhula, fi ta'wili masdarin. Itu dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, an yabadhula itu dapat ditakwil menjadi masdar, ya, masdar mu'awwal. Khobarun li'asa. Maka an yabadhula itu menjadi khobar bagi asa, Wat takdiru dan takdirnya itu adalah asal ghaniyu badlahu. Ya asal ghaniyu badlahu. Ya, semoga orang kaya tersebut sama dapat memberi. Maka di sini an yabdhula itu dapat ditakwil menjadi masdar yaitu badlahu. Maka di sini akan ada ya, sedikit masalah dari asal ghaniyu badlahu ini. Apa masalahnya? Fayaqa'us mul ma'na khobaron anis midzati. Ya, qa'u ismul ma'na khobaron an ismidzati. Fayaqa'u ismul ma'na khobaron an ismidzati. Maka isim makna dalam hal ini adalah masdar badla itu, itu menjadi khobar bagi isim zat, yaitu al-ghaniyu. Ya, jadi isim that itu kita tahu isim yang dia itu tidak memiliki derivasi berupa fiil. Ya, al -ghaniyu. Kemudian badla itu adalah masdar, berarti isim makna. Nah, di sini badla itu menjadi khobar, badla yang isim makna itu menjadi khobar bagi isim that. Ya, jadi uh, isim makna menjadi khobar bagi isim that wa huwa mamnu'un ghaliban. Dan secara umum ini tidak sesuai dengan kaidah. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh sesuai kaidah secara umum. Ya. ya. ini sedikit masalahnya. Namun walin nuhati kalamun tawilun fi takhriji dzalika. Ya. Namun para ahli nahwu itu memiliki uh, ucapan yang panjang ya dalam menjelaskan hal ini. Ya dalam menjelaskan kok bisa isim makna itu menjadi khobar bagi isim that Khulasatuhu, ya ringkasan dari penjelasan para ulama nahwu tersebut, imma tibaru'an harfa nasbin ghaira masdariyin. Ya, secara ringkas itu kita dapat eh, menjelaskan bahwa ya pertama bisa jadi an tersebut itu dianggap sebagai huruf yang menasobkan namun bukan huruf masdariyah. Ya, jadi an itu huruf yang menasobkan, tetap ya. Berarti an yabdzula tetap. Tetapi ini bukan an yang masdariyah, artinya tidak kemudian eh, dapat membentuk masdar bersama fiil takhallusan minat takdiril madhkuri. Maka ini tidak dapat ditakwil menjadi masdar seperti tadi, tidak perlu dijadikan asal ghaniyu badlahu. Ya, berarti kalimatnya tetap asal ghaniyu an yabdhula itu saja. Tidak perlu ditakwil menjadi masdar. Ya, ini eh, salah satu pertimbangannya bahwa an itu dianggap sebagai huruf nasab namun tidak masdariyah. Ya, sehingga tidak jadi masalah karena tidak akan ada isi makna badla tadi. Au atau pertimbangan yang lain itu dianggap yang tiba ruha masdariyatan. Ya, ini tetap dianggap sebagai an masdariyah. Wal masdaru al muawwalu huwa khobarun nasikhi. Ya, wal masdarul muawwalu huwa khobarun nasikhi. Dan masdar muawwalnya tadi adalah badlahu itu adalah khobar bagi nasikh, ya, khobar bagi asa. Nah, bagaimana penjelasannya? Imma ala sabilil mubalaghati. Ya. Bisa jadi itu karena memang eh, dianggap secara mubalaghah. Ya, jadi menunjukkan bahwa ketika isim makna menjadi khobar bagi isim zat itu menunjukkan makna mubalaghah, ya, sangat au ala taqdiri mudhafin qablahu ya au ala taqdiri mudhafin qablahu atau pertimbangan yang lain atau cara mengi'rab yang lain itu ditakdirkan ada mudhaf sebelum uh, badla tadi ya ini uh, jadi banyak takdirnya ya atau ditakdirkan adanya mudhaf sebelum kata atau sebelum masdar tersebut Takdirnya bagaimana? Watakdiru asal ghaniyu sahiba badlin. Ya, asal ghaniyu sahiba badlin. Ya, semoga orang, maknanya sebetulnya sama semoga orang kaya tersebut itu dapat memberi. Tetapi di sini yang menjadi khobar asa itu adalah asal ghaniyu sahiba. Itu berupa isim mushtaq. Ya tadi al ghaniyu dan badla itu kan sama-sama jamit. Nah ini khobarnya itu berupa isim mushtaq, ya, sahiba. Nah di sini boleh secara kaidah. Tapi ada yang ditakdirkan yaitu sahibanya tadi. Nah, wa ba'dul bahithina akan tetapi sebagian peneliti ilmu nahwu itu berpendapat antakuna masdariyatan nasibatan. Bahwa an itu tetap sama. Ya, an itu adalah masdariyah dan juga menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa yughtafaru fi hadzal babi al-ikhbaru bil ma'na an ismi dzati. Wa wa yughtafaru fi hadzal babi al-ikhbaru bil ma'na an ismi dzati. Namun dalam bab ini, dalam pembahasan ini itu yughtafar, ya diampuni, dimaafkan, dibolehkan untuk mengkhabarkan dengan isim makna mengenai isim zat. Ya, artinya sudah terbebas dari berbagai macam takdir, katakan saja an ini eh, dariyah dan penasob. Ya. Kemudian nanti kan konsekuensinya jadi ada isim makna yang menjadi khobar bagi isim zat. Nah, itu dimaafkan, diperbolehkan dalam hal ini. Ya, bahwa isim makna menjadi khobar bagi isim zat. Ya, ini adalah ya sebuah pembahasan mengenai uh, kemuskilan tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Fadzakara ibn Malikin huna annahu yakthuru qatiranu khabari asabi'an. Nah, di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa ya ada banyak ya, banyak kejadian atau mayoritas khobar asa itu bersambung dengan an. Wa lutajar tajarrudu. Ya, dan sangat jarang atau sangat sedikit bahwa khobar asa itu kosong dari an. Ya, jadi mayoritas itu bersambung dengan an. Tadi asal goniyu an yabdhula. Seringnya itu bersambung dengan an. Sedangkan yang root yang kosong, yang tidak adaannya itu jarang. Wa qad waradat asa fil Qur'ani fi iddati mawadi'a. Dan dapat ditemui asa dalam Al-Qur'anul Karim dalam ya, beberapa tempat. Wa khabaruha muqattarinun bi'an dan khobarnya yaitu fi'il mudhari'nya itu bersambung dengan an. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-52 fa'asallahu ayyatiya bil fath ya fa'asallahu ayyatiya bil fath Ya mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Maka di sini perhatikan asa Ya, kemudian lafzul jalalah Allah itu sebagai isim asa, khabarnya apa? An ya'tiya. Yaitu fi'il mudhari ya'ti yang kemasukan an. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-40. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik. Ya. Maka mudah-mudahan Robku itu akan memberikan kepadaku ya, kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Maka perhatikan di sini asa, kemudian lafat Robbi itu adalah uh, isim asa. Kemudian di mana khobar asanya itu an yuktiyani. Ya, fi'il yukti, ya, nah, kemudian kemasukan an. Ya, maka mayoritas seperti itu. Ya, mayoritas khobar asa itu kemasukan an. Wa minat tajarrudi qawlus syairi. Ya, wa minat tajarrudi qawlus syairi. Dan contoh yang khobar asa itu tajarrud. Ya, dia kosong dari an. Berarti apa? Langsung fi'il. Yaitu ucapan uh, eh, wamina tajarrudi qawlu syairi, yaitu ucapan seorang penyair. Asal karbul ladhi amsait. Hmm. Ta ya, ta ini asal karbul ladhi amsayta fihi yakunu waro'ahu farojan farojun koribu atau tu juga bisa tapi ta saja ya asal karbul ladhi amsayta fihi yakunu waro'ahu farojun koribu ya mudah-mudahan ya, kesedihan kesusahan yang terjadi pada sore harimu itu akan menjadi setelahnya itu terdapat kebahagiaan yang dekat. Ya, maka apa syahidnya di sini? Kita lihat asal karbu. yang asa, kemudian isim asanya apa? Al-karbu. Nah, kemudian mana khobar asanya? Yaitu yakunu. Ya, yakunu. Dia tanpa an, bukan asal karbul ladhi amsaita fihi, an yakuna tidak. Tapi yakunu. Dia kosong dari an. Nah, ini contoh yang tajarrud. Ya. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala eh, <clears throat> wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun ila akhirih. Enggak ada ila akhirnya. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Dan e, keadaan khobar asa yang tanpa an itu jarang. Ai maksudnya maji'ul mudhari'i biduni anil masdariyati ba'da asa nazrun. Itu datangnya mudhari' tanpa an masdariyah sebagai khobar asa atau setelah asa itu nazrun apa itu nazrun? Ay qalilun jiddan, yaitu sangat jarang. Wa amma kada dan adapun kada tadi dikatakan wa kadal amru fihi ukisa. Ya, dan adapun kada fahiya aksu asa. Maka kalau kada itu merupakan kebalikan dari asa. Fayakunul kathiru fi khobariha an yatajarroda min an. Maka mayoritas khobar dari asa itu kosong dari an, tidak mengandung an, tidak bersambung dengan an. Mayoritasnya seperti itu. Wayakil luqtironuhu biha. Dan sedikit yang mengandung an atau bersambung dengan an. Berarti mayoritas uh, tidak ada an, nah minoritas itu adaannya. Kebalikan dengan uh, asa tadi. وَقَدْ جَاءَتْ كَادَ فِي fil Qur'ani مَوَادِعَ كَثِيرَةٍ Dan sungguh kada itu datang dalam Al-Qur'anul Karim dalam banyak tempat. Walam يَرِدْ خَبَرُهَا illa mujarrodan. Dan tidaklah khobar kada itu datang dalam Al-Quran, melainkan dalam bentuk mujarrod. Dalam bentuk kosong dari A. Kosong dari An. Ya, berarti semua khobar kada yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya fi'il mudhari yang tanpaan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-20 Yakadul barqu yakhtafu absarahum Yakadul barqu yakhtafu absarahum hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Maka perhatikan di sini, al-barqu itu adalah isim yakadu. Mana khobar yakadunya itu adalah fi'il mudhari' yakhtofu. Kita lihat tidak bersambung dengan an. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-71 Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fadabahuha wa ma yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah tersebut. Maka perhatikan wa ma kadu yaf'aluna. Di sini eh, isim kadunya itu adalah wawul jamaah. Dan khobar kadunya itu adalah jumlah fi'liyah yaf'aluna. Dan perhatikan tanpa an juga. Maka mayoritas seperti ini. Namun kalau mayoritas berarti ada juga yang minoritas, artinya yang bersambung dengan an. Yaitu wa mini qatironihi bi an qawlu Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Dan di antara contoh yang khobar kada itu bersambung dengan an, itu adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dalam sebuah hadis yaitu makitu an usalliyal asra hatta kadatis syamsu an taghruba. Ya. Makitu an usalliyal asra hatta kadati syamsu an taghruba. Ya hampir-hampir saja aku tidak mengerjakan sholat asar hingga matahari nyaris terbenam. Ya ini ketika perang Khandaq. Ya. Jadi e, makitu an usalliyal asra hatta kadati syamsu an taghruba. Hampir saja aku tidak mengerjakan sholat asar sampai matahari eh, nyaris terbenam. <clears throat> Kita lihat catatan kaki. Muttafaqun alaihi, ini hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wahada lafzu muslimin, ini adalah lafat muslim. Karena ada lafat yang tanpa an juga. Ya, maka di lafat yang muslim ini itu ada annya. Maka ini menjadi syahidnya. Kemudian wa qaulus syairi dan contoh yang lain itu adalah ucapan seorang penyair. Apa itu? Kadatin nafsu antafidu alaihi idghoda hashwa raitatin wa burudi. Ya, kadatin nafsu antafidu alaihi idghoda hashwa raitatin wa burudi eh, hampir saja jiwa itu keluar dari jasadnya. Ya. Kemudian menjadi isian bagi ya selendang dan kain. Ya, atau kita lihat catatan kaki maksudnya tafidu maksud dari tafidu tadi adalah takhruju minal jasadi. Ya, artinya uh, jiwa tadi itu hampir keluar dari jasadnya. Goda tadi itu adalah, idgoda itu adalah soro. Maksudnya adalah soro. Raitotin, maksud dari raitotin itu adalah al-mula'atu idha kanat kita'atan wahidatan. Itu adalah selendang atau mantel yang kalau dalam jumlah satu lembar saja, satu helai saja. Kemudian burudi itu tadi adalah jamak bagi burdin ya. Burudin adalah jam'u oh, burdin, jamak dari burd. Apa itu? Nau'un minathiyabi. Itu adalah salah satu jenis ya kain atau pakaian. Wa aradal kafana, tetapi yang dimaksud itu adalah kain kafan. Ya. <clears throat> Apa syahidnya? Eh, kadatin nafsu antafido alaihi. Ya, hampir-hampir jiwa itu keluar dari jasadnya. Maka di sini kita melihat uh, an-nafsu itu adalah isim kada. Nah, mana khobar kadanya adalah antafido. Berarti bersambung dengan an. Wahada makna qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala Wa kadal amru fihi ukisa dan bagi kada itu perkaranya itu sebaliknya. Ai innal amro bin nisbati litisali khobari kada bi an. Yaitu perkara mengenai perkara, perkaranya yaitu disandarkan kepada bersambungnya khobar kada dengan an alal aksi min asa. Itu hukumnya kebalikan dari asa. Berarti bagaimana? Fayak surut tajarrudu fi khobarikada. Ya, fayak surut tajar rudu fi khobarikada. Artinya mayoritas itu khobar kada itu tajarrud, kosong dari an. Kemudian wal alifu fi qawlihi uqisa lil itlaqi. Dan alif yang ada pada uqisa, ya, ada, harusnya kan uqisa saja. Tetapi ada alifnya yaitu uqisa, itu untuk itlaq wa taqaddama ma'nahu fi syarhi muqaddimatin nazimi dan telah berlalu penjelasan atau makna mengenai itlaq dalam penjelasan muqaddimah atau pendahuluan dari nazim. Ya, kita bisa merujuk kembali ke awal. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.